wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Melanjutkan pembahasan kitab Burda yang pasal ketiga tentang madhun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya nyuwun ngapunten kulo nate pikantuk PR sangking Boro Habib Syekh sekedhik derek matur mengenai bab kodok dan koder. Ada sebuah ibarah dari Imam Az-Zarnuji radhiyallahu taala anhu mungkin niki sakit gampelaken anggen kita mudari urusan ingkang berhubungan kalih qadha lan qadar. Bilih fa inna man ruziqad du'a lam yuhram al ijabah. Fa in kana al bala muqaddaran yusibuhu la mahalata. Walakin yuyassiruhullahu ta'ala alaihi wa yarzukuhu as-sabr. Jadi menawi kita kerso nyuwun marang Gusti Allah. Kita orang-orang atau siapapun yang sergep nyuwun marang Allah, termasuk nyuwun selamat diantarane terhadap balak musibah macam-macam. Orang yang sregep nyuwun kados ngoten niku tidak dihalang-halangi oleh Allah untuk mendapatkan ijabah daripada itu. Tapi andaikan sudah didahului oleh takdir Allah bahwa walaupun dia minta untuk selamat tapi pun dipun pasti ditakdir wong iki mes bakal nompo balak umpamane. Gimana hubungannya? Hubungan doa dengan takdir tadi. Wes kedisian takdir, tapi nyune yo temenanan, yo dijanjakan atau mungkin gampangane mendapat ijabah daripada permintaan tadi. Maka di sini dimudahkan takdir berupa balak tetap terjadi. Tetapi Allah memberikan kemudahan untuk menghadapinya dan Allah memberikan kesabaran. Nah, dari konsep orang yang tadinya sudah ditentukan bala, sudah minta bendino untuk selamat, untuk selamat, untuk selamat, takdir tetap terjadi. Tapi orang tersebut justru malah mendapatkan bonus bahwa orang-orang yang sabar tentu orang yang diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang permintaannya hanya untuk kholas, selamat songko urusan bab masalah bala, tapi dia justru mendapat kebaikan berupa dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa pribadi yang mungkin sehari-hari saya fungsikan untuk nentermno saya sendiri tentang takdir atau kodok begini. Saya mem memotivasi pribadi kulo. Mungkin menika nek tuh, nggih kita ngaos teng ngersanipun Nur Hadi Syekh mangke ingkang sakit. Saya atau aku tidak tahu terhadap takdir Allah untuk diriku. Akan tetapi apa yang ada pada diriku, nasib yang sekarang ini aku alami itu yang aku maksimalkan, aku ikhtiarkan benar agar supaya saya menjadi patut untuk mendapatkan sebaik-baik takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tidak tahu takdir, tapi isaku apa dina iki? Wis pokoke tak usahakno sak kuat-kuate untuk muga-muga patut menerima sebaik-baik takdir Allah Subhanahu wa taala. Umpama kula pengen dadi presiden, mosok sekolah wae ra gelem. Umpama kula pengen dadi pak polisi, Mosok latihan berdilan ya moh, umpamane. Umpama pengen jadi ulama, mosok ngaji moh. Nah, itu namanya kita karena tidak tahu terhadap takdir itu tadi, tapi yang penting usaha kita adalah yang sungguh-sungguh, termasuk doa yang sungguh-sungguh. Andaikan mungkin cita-cita itu tidak tersampaikan karena takdir telah menentukan lain daripada apa yang saya inginkan, tentu Allah memberikan hal yang lain buah daripada permintaan itu sendiri. Mugi-mugi wonten manfaat lan barokah Ibu. Amine wong loro tok. Ya wis ketok ra ikhlas. Iya, oke. Yang selanjutnya kita berbicara mengenai fasal yang ketiga tentang madhun Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kita akan diajak oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Said Al-Busairi tentang bagaimana kita dalam rangka memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman sebelumnya kami kasih sebuah mukadimah tentang kenapa toh kita harus memuji Rasulullah. Kami dapatkan dari dawuh-dawuh pengendikonipun seorang Al-Imam eh, Syekh Najmuddin al qurdi cucu dari Siti Syekh Muhammad Amin Kurdi, dalam kitab Dalailul Aliyah. Beliau memberikan tarjamah tentang kata-kata Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu mencintai Allah, katakan Muhammad, kalau kalian mencintai Allah maka fattabi'uni cintai apa ikutilah diriku. Kata-kata Uni dalam konsepnya kitab Nurul Basiroh disebutkan ini betapa luar biasanya Allah menyadarkan kita bahwa nilai basyariah Rasulullah Kanjeng Nabi niku basyariae sangat luar biasa, sangat bening, sangat indah, sangat sampai Allah sendiri mempercayakan untuk urusan kecintaan kepada Allah dengan cara ikuti saja Muhammad. Itulah tanda kau cinta kepada diriku. Jadi kalau ada orang mengatakan kanjeng ku basar, podo karo awak dewi menuso begini begini. Pertanyaannya gampang. Nek kue pengen beda no antarane basariahmu karo basariahe kanjeng nabi. Nek basariahe kanjeng nabi niku Allah piyambak ngaken kon melu, kon mengikuti. Tapi kalau bahasa basyariah kita, justru malah yang disuruh mengikuti. Bedane yo ya baina sama wasumur menya. Bisa bedane pun nggih tebih sangat. Nah, saya lanjutkan kata-kata biuni, ikutilah Kal, ikutlah kalian kepada diriku kata Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sampaikan kepada kita. Di sini disampaikan oleh Imam Najmuddin al qurti bahwa mengikuti Rasulullah niku wa wabatinan. Kalau mengikuti Rasulullah dalam urusan dohir, kita tahu sendiri bagaimana Rasulullah akhlak dohirnya, mengikuti sunnah beliau, di mana sunnah beliau niku yo, ya ono sing jenenge sunnah kauliyah, ada fi'liyah, ada takririyah. Di mana sunnah-sunnah ini jembar sangat sehingga kalau kita mau mempelajarinya, subhanallah, tentu kita akan menjadi tiang sing jembar dodone melihat perbedaan yang ada pada umat Islam ini. Saya pernah di antara sunnah takririyah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sunnah takririyah itu gampang aneh. apa yang pernah dijalankan orang lain yaitu para sahabat yang ketika itu Rasulullah melihatnya dan tidak dilarang itu namanya sunnah takririyah. Ada seorang Imam Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ketika mendengar Rasulullah mengatakan laqad asbah takhalki wa huluki Sungguh wahai engkau Ja'far bin Abi Talib sangat mirip urusan pribadi dohirmu dan kepribadian akhlak dohirmu dengan diriku kata Rasulullah. Ketika mendengar hal itu saknaliko yang namanya Imam Ja'far bin Abi Thalib langsung muter-muter goyang-goyang saking bungai dan itu tidak disalahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi muter-muter seperti yang mungkin kita lihat ketika kita solawatan tadi ono sing rodok ngefle ngefle iki. Ini ngefle di Rasulillah bukan ngefle karena wargen sego mboten. Iki ngeplay karena Rasulullah dan yang seperti itu pernah terjadi terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Alaihi Wasallam dan banyak sekali apalagi tentang madhun Nabi sendiri. Bagaimana memuji Rasulullah itu di zaman Rasulullah. wes jelas-jelas eh, apa yang dijalankan kita para ahlus sunnah wal jamaah semuanya itu roto-roto atas dasar sunnah takririyah. pun kalau tadi dikatakan panjenengan sedoyo diperintah untuk mengikuti Rasulullah secara dohir. Bagaimana yang batin? Yang batin adalah bi an hadratal Muhammadiyah. Poin daripada mengikuti Rasulullah secara batin adalah dalam batin kita kita menyaksikan adanya hadratul Muhammadiyah ini bahasanya agak panjang lebar. Sing intine adalah nur yang di Babul Mustafa ini Tentu apalagi kita digiring untuk membaca burdah ya di mana di situ disebutkan laula hulam tukhrajid dunya minal adami. Kalau tanpa Rasulullah semua alam khususnya dunia ini tidak akan ada. Kalau kita menyaksikan seperti itu hati kita, maka kita sudah ittiba Rasulullah batina. Kita juga sering diajak Maulana Al-Habib Syekh. Laulaka ya zinatal wujudi ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي laula kaya zinatal wujudi Andaikan tidak karenamu, wahai perhiasan hal yang wujud ini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Matoba Aisyah, hidupku tidak ada artinya. Jadi kita diarahkan di madrasah Ababul Mustafa ini untuk apa? Untuk mengikuti Rasulullah secara batinah, untuk ngompliti kata-kata fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi kalau kita sudah mengarah ke sana, Muga-muga kita kegolong tiang-tiang sing dicintai dening Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan kalih kula jangan mudah dibodohi seolah-olah Rasulullah kan sudah meninggal. Disebutkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al Habashi tentang faman faja'athu al bisyarah wa talaqqaha biqalbin salim faqad hudiya ila siratim mustaqim. Kalau orang sadar Hatinya menjadi selalu ingat, menjadi semangat, menjadi selalu nopo tayakut, menjadi wis pokoknya selalu ngangen-ngangen bahwa Rasulullah niku selalu azizun alaihi maanitum. apapun yang melanda yang menyusahkan umatnya beliau selalu mikir ke sampai kapanpun sampai di akhir itulah namanya kesadaran tentang hadratul Muhammadiyah kalau mungkin untuk membantu tentang hal itu, kita mungkin sering membahas kenapa toh kita di antara umat ini ada yang bisa mimpi ketemu Rasulullah begini-begini. Hal itu bisa kita artikan dalam sebutan wabashiris sabirin. Beri kabar gembira wahai Muhammad orang-orang yang sabar. Sabar untuk ketaatan, Sabar untuk meninggalkan maksiat, sabar untuk musibah. Orang-orang seperti itu sampai kapanpun akan mendapat bisyarah dari Rasulullah SAW. Jadi kalau kita tahu kuncinya apa toh, awak dewi iso ketemu kanjeng Nabi, iso mendapat bisyarah senyuman Rasulullah menyapa seseorang tersebut adalah dengan cara apa? Bersabar. Jadi kalau kita ngangan kenapa ya wali-wali itu dulu karena bersabar bersabar dalam mengikuti Rasulullah, bersabar dalam menjalankan dakwah, maka akhirnya mendapat bebungah songkok Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, kalau kita sadar seperti itu, bahwa sampai kapanpun Nur Muhammad, Habrotil Muhammadiyah, sampai kapanpun berarti dalam kehidupan ini, nganti tekan akhirat. Nah, untuk menyadarkan hal sedemikian itu pula, Beliau Imam Busiri menyebutkan Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Kita disadarkan siapa itu Muhammad. Muhammad adalah sayyidul kaunain, pimpinan. Yang disebut kaunain itu adalah dunia dan akhirat. Kanjeng Nabi niku Wattaqolain, ay wasayyidut taqalain pimpinan jin dan manusia bahkan termasuk pimpinan para malaikat wal ini min urbin wa min ajami kanjeng nabi niku pimpinan daripada faribain. yaitu Arab dan selainnya Dalu menikah mungkin menawi ini pun radikatah, yang pangapunten kalau mboten saged nelasaken pembahasane hanya mungkin kula cuplik sedik sekedik supados kita mangke saged tesih ngaos dhateng risalah al-muawanah kados biasanipun teng mriki ngeten kenapa toh Kanjeng Nabi kok disebut sebagai pimpinan dunia karo akhirat nek dunia pun jelas akhirat ya wis cetha kok cetha pripun dinjing sing gadah sing namine syafaatul uzma maqaman mahmud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau meyakini hal sedemikian itu ya akhiripun kita niku mboten sakit lepas saking Nur Muhammad tadi. Kita akan hati kita akan selalu rumangsa butuh marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya Kanjeng Nabi niku pimpinan jin, menuso bahkan malaikat. Di sini disebutkan memimpin manusia, jin dan malaikat itu ada beberapa macam pembahasan. Yang pertama, kenapa kok Kanjeng Nabi disebut pimpinan menuso? Menuso niku dibagi kalih teng mriku inggih punika menuso sing iman, kalih menuso sing kafir. Kalau disebut Kanjeng Nabi niku memimpin manusia yang mukmin, kenapa? Karena yaltajiuna ilaihi fisyada'id wan nawaib al muhimmat karena sedoyo menuso niku nek duwe masalah mengkembali eh tetap jaluk tulung marang Kanjeng Nabi. Sampai direwangi moco solawat sak katah-katahe. Bahkan tanda bukti yang paling jelas bahwa menuso niku semua napa dipimpin oleh Rasulullah adalah khususnya wong iman niki fasalaku ala minhajil kawif rata-rata eh oh, rata-rata sedaya wong iman derek lampah lakune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh, kalau Kanjeng Nabi masih dianggap sebagai beliau adalah pemimpin bagi manusia yang diantara manusia niku wong kafir, pimpinannya nopo? Kepemimpinan dalam hal apa? Kepemimpinan dalam hal imhaluhum Amin jauh. Eh, Falikaunihi sababan liraf'il adab anhum fit dunya wa imhalum ilal akhirah wa qad kana min qablihim man kafara ujila bil ikobi. Kanjeng Nabi disebutkan menjadi pemimpin artinya apa nggih isilahipun nggih gampanganipun ingkang natai urusane wong-wong kafir sebabe wong kafir niku goro-goro Kanjeng Nabi diutus, seksone dimengko-mengko, bahkan donyone dijarke kesek mengko teng akhirat. Itu goro-goro Kanjeng Nabi. Kalau tidak Rasulullah, maka dilebek-lebek nok ngalam donya niki, seperti di zaman Nabi Musa. Dulu ketika mau tobat dikumpulno sik teng ngene napa niku namine dikumpulno teng ngene lapangan lalu diturunkan yang namanya mego-mego ireng. Lalu mereka roto-roto ora weruh siji lan sijine dan diperintahkan untuk bunuh diri. Kalau untuk bertaubat. Nah, Kanjeng Nabi mboten. Syariatnya luar biasa. Itu bagian daripada uh, Sayyidul ini wa Insya Allah benjang sakit kita lajengaken amargi radi dikatah Mugi-mugi wonten manfaat lan ibut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.